Bismillahirrahmanirrahim. Mahat Minhajul Asar menyajikan audio kata sambutan yang disampaikan oleh Ustadz Ruwaifi bin Sulaimi LC Hafizahullah di Masjid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di Mahat Minhajul Asar Jember, Jawa Timur, Indonesia yang dilaksanakan pada hari Ahad 24 Muharram 1447 Hijriah bertepatan pada tanggal 20 Juli 2025 Masehi dalam rangkaian Daurah Salafiyah Imam Al-Muzani keempat tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah menjadikannya bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله Kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang di Raudhah min Riyadil Jannah kebun dari kebun-kebun surga untuk kita semua dapat menimba ilmu dari ulama kita ulama ahlu sunnah wal jamaah pada hari ini insyaallah taala daurah umum akan dimulai Daurah Salafiyah Imam Al-Muzani yang keempat 1447 Hijriah 2025 dan pada hari ini hari Sabtu tanggal 23 Muharram 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 Juli 2025 Daurah umum sebentar lagi akan dimulai. Daurah umum ini sebagaimana yang kita ketahui bersama bertemakan Islam agama rahmatan lil alamin menjawab berbagai problem dengan tepat dan indah. Insya Allah daurah umum ini akan berlangsung dua hari. Hari ini hari Sabtu dan hari Ahad besok hari. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Merupakan prinsip penting bagi kita ahlu sunnah wal jamaah. Untuk senantiasa terhubung dengan ilmu dan ulama'nya. Pada hari ini insyaAllah kita berkesempatan untuk duduk di hadapan para masyayikh kita. Kita menimba ilmu dari mereka dan mendapatkan bimbingan dari mereka. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dari bimbingan, nasihat dan ilmu dari mereka semua benar-benar dapat memberikan perubahan terbaik dalam perjalanan hidup kita dan sebagai pencerah untuk menatap masa depan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kami sampaikan atas nama panitia kami sampaikan ucapan syukur, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para masyaih kita Al-Fudala Al-Syeikh Abdul Ghani bin Hasan al Ausad, Al-Syeikh Zakaria bin Shu'aib dan Al-Syeikh Hafidh Al-Junaidi Al-Hashimi Hafidhahumullahu jami'an yang berkenan untuk mengunjungi kita, bersua dengan kita, berbagi ilmu kepada kita semua. Berikutnya, tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah kita, mulai jajaran yang terbawah, tingkat RT hingga tingkat pusat. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas berbagai kemudahan yang telah diberikan oleh pemerintah. Hafizahumullahu jami'an. Demikian pula tak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap ikhwah panitia mulai dari kalangan asatidah hingga anak-anak kita yang turut serta berperan andil membantu menyukseskan acara daurah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas seluruh jerih payah yang diberikan baik dalam bentuk tenaga, pikiran, harta dan segala apa yang dimampui. Berikutnya kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada para peserta sekalian sekaligus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas tajawub antum semua atas peran serta antum semua untuk mendatangi majelis ulama yang diadakan di Ma'had Minhajul Athar di kota Jember ini harasahullah subhanahu wa ta'ala. Kami berharap acara daurah umum ini senantiasa mendapatkan taufik dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Para masyayikh kita bisa memberikan ilmu kepada kita dengan maksimal. Demikian pula antum sekalian segenap peserta daurah benar-benar dapat beristifadah mendapatkan faidah-faidah penting dari para masyayikh kita tersebut. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di akhir sambutan ini marilah senantiasa kita tanamkan pada diri-diri kita semua tentang sebuah prinsip, sebuah manhaj bahwa kunci keselamatan ba'dallah subhanahu wa ta'ala dari berbagai fitnah baik fitnah syubuhat maupun fitnah syahwat adalah talabul ilmi dan talabul ilmi haruslah ditempuh dilakukan dengan penuh kesungguhan dan kesabaran ilmu tidak dapat diraih dengan begitu saja akan tetapi ilmu akan diraih dengan cara at-ta'allum wa tafaqquh. Dengan cara belajar dan memperdalam ilmu itu sendiri. Sehingga ilmu haruslah senantiasa mengiringi perjalanan hidup kita. Talabul ilmi haruslah menjadi bagian dari kegiatan terpenting kita. Dan berikutnya, terhubung dengan para ulama Rabbani merupakan prinsip penting yang harus senantiasa kita pegang erat. Terkhusus ketika terjadi berbagai fitnah, terjadi problem besar yang melanda, maka hendaknya kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita, kita siapkan langkah kita, untuk menerima bimbingan para ulama dan menjalankan nasihat dan wasiat mereka semua. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melindungi kita dari berbagai fitnah ma dhahara minha wa ma batan. Dan semoga pula dengan upaya tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua selama hayat masih di kandung badan dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sambutan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dan tak lupa atas nama panitia kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan baik disengaja maupun tak disengaja berbagai kekurangan baik terkait dengan fasilitas tempat tinggal, fasilitas belajar ataupun yang terkait dengan kelangsungan daurah ini.